dalam belajar lagu untuk sholat ya. ya yang penting tidak sumbang dalam membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sallatil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Peninggal dan pecinta Radio Malaysia kata. syukur Alhamdulillah. Pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran. Kita masih dalam surah Al-Hasr Bisa dilihat surah ke-59 ayat ke-18 ya Di Inaya Baik pendengar dan pecinta Radio Kemas Jakarta Di hari Sabtu dan Minggu seperti biasa kita belajar tematik Al-Quran ya Melalui indeks Al-Quran Kita akan bisa memahami tentang zakat itu di mana, tentang infak itu di mana, ada baiknya ibu dan bapak untuk memiliki indeks Al-Quran. Cara mencari ayat Al-Quran. Ini mudah ya. Ada beberapa indeks yang sudah kami miliki. Ada indeks Al-Quran yang warna merah. Ini. Kemudian ada indeks Al-Quran warna biru. Ada juga indeks Al-Quran. Ini 99 jam hatam dan paham Al-Quran. Ada juga indeks Al-Quran, tadabur Al-Quran. Mana aja ya. Ini tuh, ya, buku kecil. Ini buku kecil pertama ada indeks Quran. Indeks ayat-ayat tadabur Quran dan tafakur alam. Nah, ini beberapa SMS. Pak Hari terima kasih. Saya sekarang jadi melek. <laughs> Alhamdulillah lah ya selama ini kita dibutakan dalam artian kita baca Quran kita tidak ragu bahwa baca, baca Quran memang ibadah tapi setelah baca Quran kita belum dapat apa-apa karena kita tidak paham Al-Quran kita tidak bisa bahasa Arab tidak pandai bahasa Arab kita tidak memahami Al-Quran karena kita takut karena kita dipikir wah kalau tidak bisa bahasa Arab tidak bisa memahami Al-Quran padahal nggak begitu Nah, kalau untuk jadi mufasir, jadi ahli tafsir memang iya. Tapi kan keterbatasan ilmu. Untuk jadi ahli tafsir itu harus pintar bahasa Arab. Pintar nahu dan sorop, mantik, bayani, asbabun nujul, asbabul hurud, usul fikih, fikih dan segala gitu ya. Nah itu ilmu manteknya. Dan banyak masih banyak. Nah, uh, untuk itu kalau kita menemukan satu sanjungan, satu sandungan kesulitan ya kita nanya, bertanya kepada ahli tafsir gitu ya. Nah ahli tafsir ini bisa bertanya pada orangnya langsung atau melalui karya-karyanya, melalui buku-bukunya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak buku-buku sudah mulai diterjemahkan. Ada belakangan muncul tiga, tiga jilid ada tafsir Imam Syafi'i. ketiga jilid memang harganya cukup lumayan, 500 lebih. Ada tafsir Al-Misbah. Ini sampai volume 15 ini 1 juta lebih. Ada juga tafsir An-Nur, Pak Hasbi Asidiki. Ada tafsir Pak Buyi Hamka. Banyak sekali ya. Tafsir Jalalain sederhana. Ini murah meriah karena kertasnya kertas koran. Tapi isinya juga Allah Akbar. Masya Allah ya. Itu banyak sekali. Baik, untuk pagi ini kita masih tentang M ya, uh, huruf M, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak yang sudah memiliki indik warna merah, ini murah meriah ya. Nah, ini murah meriah dan mudah. Kita masih di halaman ke 211, bisa dilihat ya. Indeks Al-Qur'annya di halaman 211. Kita sudah mengkaji tentang Uh, kemarin Nabi Muhammad tidak kikir Eh, dalam menerangkan hal yang gaib. Itu di surat At-Takwir ayat 81. Uh, eh, surat At-Takwir nomor suratnya 81, ayatnya ayat 24. Jadi ibu dan bapak yang tidak memiliki indeks Quran juga tidak masalah ya. Uh, bisa nyatet pakai dicatat di buku. Hanya kan keterbatasan waktu ini kita kaji seperti ini hanya Sabtu dan Minggu. Di hari-hari lainnya kan enggak. Walaupun ada permintaan, Pak Hari tolong di hari biasa juga. Nanti kita lihat lah ya. Baik. Uh, kini kita meneruskan temanya ini ini bagus indeks Quran ini ada tema de demi tema. Jadi yang warna biru juga bagus juga. Cuman ini nomor yang yang nggak biasa mungkin agak pusing. Padahal lengkap tuh yang warna biru ya. Biru laut indeks Al-Qur'an Sukma Jaya Asyari Rosi Yusuf. Ini bagus juga ini. Ya. Eh, lengkap diterbitkan Pustaka Bandung. Bagus ya. Tapi di situ e, kalau yang pemula agak agak ribet gitu ya. Gak ada tema-tema ini ada tema-temanya. Cuman kekurangannya buku yang yang merah ini eh, merah cover belakang merah depannya hijau lukut ya hijau hijau tua. Hmm. Ini kekurangannya nggak ada nomor surat. Jadi nomor suratnya di, di, dikasih lagi gitu ya, ditulis-tulis. Itu aja. Jadi saling melengkapi. Di Halaman 211 indeks Quran warna merah ini yang ditulis oleh siapa ini? Baikuri, Baikuni ya dan penerbit Arkola Surabaya ini. Cara mencari ayat Al-Qur'an. Ini e, di halaman 211 di sini dinyatakan e, Nabi Muhammad tidak dapat mendatangkan azab. Ya, ini ya. Ada bisa dilihat dilihat di surat Jin ya, surat Al-Jin surat ke-72. Untuk ibu dan bapak yang belum familiar, belum biasa bagaimana cara mencari, sebaiknya datang ke talimnya nanti kita <clears throat> kasih tahu bagaimana caranya. Mudah sekali. Kita yang lebih penting uh, dulu diajarin sama Pak Hamid itu ayah anda itu Pak Abdul Hamid yang nyarinya itu di daftar isi. Betul, daftar isi. Sekarang lebih mudah lagi kalau Quran terjemah cari nomor aja tuh. 39, 46. Kita cari nomor 72. Jadi tinggal cari nomornya aja. Hah? Tuh, 66. Oh, 72 di sini. 74, 72. 72, surah Al-Jin, surah Jin, surah ke-72. Hal uh, ayat ke-7. Tuh, tinggal cari ayat 7. Oh, 7. Tapi ingat ya, uh, di Al-Quran itu ayatnya itu di ujung gitu lah Maksudnya apa? Kalau Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, nomor dulu kan? Nah kalau Quran, nah, Bismillahirrahmanirrahim, nomornya di ujung gitu Nah, harus paham itu. Kalau itu nggak paham nanti di, di, bisa jadi kita nyari nomor ayat nomor tujuh gitu ya. E, tapi kedapatannya kita nomor enam gitu. Bisa atau kebalikan. Jadi nomor tujuh. jadi eh kita bisa mendapatkan kita maksudnya tujuh tapi ternyata nomor delapan gitu. Jadi nomor dulu. Kalau Latin, kalau Arab ayatnya dulu, teksnya dulu. Nih, dilihat ya sudah ketemu ayat ketujuh pelan-pelan ya karena memang ibu yang nulis juga. Surah Jin surah ke-72 Al-Jin ayatnya ayat ke-7. Sudah ketemu ya? Saya bacakan. Ini juga belajar membaca kan? Belajar membaca, belajar tajwid, belajar memaknai, memahami. Jadi sekali lagi, kita bukan menjadi mufasir. Ilmu kita belum sampai. Kita hanya membaca yang sekiranya kita bisa. Nah, kalau ada kesulitan, ini apa maksudnya? Nanti kita e, lihat di Asbabun Nuzul. Atau Asbabul Wurud ya kalau hadis. Kalau Quran Asbabun Nuzul. Kenapa Quran itu turun? Di tarikh tasri. Atau kita cari di e, tafsirnya atau di buku-buku lain ya, di kitab-kitab lain. Banyak kitab Islam itu. Nah ini, sudah ketemu ayat ketujuh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahum zannu kama zanantum an lan yab'atsallahu ahada. Apa katanya ayat ketujuh? Dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana prasangka kamu orang-orang kafir Mekah bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Nah ini ini eh, ayat ini juga memberikan gambaran dulu setan-setan itu bisa melihat saat eh, malaikat lagi rapat di sana ya di atas sana gitu. Jadi bisa bisa eh, tahu apa yang akan terjadi untuk besoknya gitu atau sesuatu yang belum terjadi. Nah, sekarang setan itu tidak bisa ke sana dilempari bola-bola api. Makanya dukun-dukun sekarang tidak secanggih dukun-dukun yang dulu. Yang dulu kahin-kahin itu dikasih tahu. Makanya kan dari mana tahu e, dukun ahli sihir di zaman Nabi Musa? Tiba-tiba akan ada akan ada seorang anak laki-laki yang lahir nanti akan merusak kamu Firaun kan? Itu kan? Itu dikasih tahu oleh dukun-dukunnya, kahinnya. Nah dukun-dukun sekarang umumnya bohong gitu. Karena setannya sudah tidak bisa ngasih tahu lagi. Kan dari ilmu setan kan kahin itu dukun itu. Makanya orang yang percaya sama dukun 40 hari sholatnya, ibadahnya tidak diterima. Kalau meninggalnya berarti meninggal dalam keadaan musrik sirik. Hati-hati ini ya. Itu. Kemudian bisa dilihat Nabi Muhammad tidak khawatir terhadap ejekan orang kafir. Nah, di surat Hud ya. Surah Hud, surah ke-11. Balik lagi. Tuh. Nah, nomornya enak sekali kalau sudah terbiasa cari enak gitu ya. Nah, dulu kan Ibu Lutia itu pinter banget. Nah, ini dari dari indeks Quran seperti ini karena sering. Kan sesuatu kalau sering tuh 12, 11 cepat. Nah, saya sengaja saya perlambat biar Ibu uh, bisa dapat. Ada kan? Surah ke-11 ayat 12. Tuh ayat 12. Kebenaran wahyu. Di sini Nabi Muhammad tidak khawatir terhadap ejekan orang kafir. Ayat 12 ada sudah ketemu? Nih. Nah, sebetulnya dari dari ayat sebelumnya sudah bagus ini ya teks Quran ini. <laughs> Ya memang firman Allah makanya. Di ayat 11-nya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير Ini kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amal-amal soleh. Mereka itu beroleh ampunan, memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tapi ini ini memahami ini dari ayat sebelumnya ya. Nah ini. Dan jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, niscaya dia berkata, telah hilang bencana-bencana itu dariku. Sesungguhnya dia sangat gembira lagi bangga. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana yang mengerjakan amal-amal soleh. Mereka itu beroleh ampunan, memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau yang gak beriman, kalau datang bencana marah-marah gitu loh. Ya, manusia kan begitu. Dikasih hujan marah, dikasih panas juga marah. Dikasih hujan baru nyuci, setan loh. Aduh, Masya Allah. Kan yang punya yang punya hujan siapa? Itu ya Allah. Jangan sembarangan berucap. Nah, itu baru nyuci, baru apa, marah-marah. Karena hujan cuciannya basah <laughs> semua. Dikasih kemarau juga, marah-marah juga. Nah nih, ayat 12-nya. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير Wallahu ala kulli syai'in wakil. Ayat ke-12-nya ya. Nih, makanya eh, minimal miliki terjemah Departemen Agama ya, terjemah. Eh, maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu. Kenapa? Karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan, kekayaan atau datang bersamamu dengan dengan dia satu malaikat? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu tuh. Ya, penjelasannya nanti kita lihat di tafsir. Ini segi, bayangan umum aja dulu. Global, mujmal dulu nanti dirinci. Kemudian bisa dilihat lagi Nabi Muhammad tidak gila. Ada yang mengatakan Muhammad gila. Tidak. Lihat, surah Al-Qalam, surah Al-Qalam, surah ke-68, ayat 1 dan 6. Jadi untuk pemahaman lebih lanjut nanti kita lihat di tafsir atau di tarikh-tarikh Nabi gitu kan. Nah ini ini secara global aja dulu. Gitu. Sudah ketemu? Surat ke-68 ayat 1 sampai 6. Nah ini. Sudah ketemu belum? Hmm, ya. Surah Al-Qalam. Surah ke-68 ayat 1 sampai 6. Di sini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Jangan na, jangan itu malah jadi harfi musta nih, hati-hati. Ya ketemu kan sambil belajar baca, sambil belajar memahami isinya. Makanya benar, ini adalah bimbingan membaca dan memahami Al-Qur'an. Itu ya. Nanti kalau ada sulit sedikit nanti kita, lihat tafsirnya. Di lain kesempatan. Nun gitu kan. Jangan na, jangan. Nun. Jadi kalau menemukan sesuatu yang aneh di awal surat bacanya eja Kayak kemarin. Kahaya aso. Kok kahaya aso? <laughs> Padahal kaf ha ya Ain Sod Gitu Kayak Hama Kok hama ya Oh Ha Mim gitu. Ha Mim Saya Yasin Ya saya enggak Alama Hah, Kok Al-Quran alama Oh Bu Resti Alif Lamim Alif Lam huruf-huruf yang ada di awal surat. Nanti dipaham, disampaikan saat belajar tajwid ya, perbedaan-perbedaannya. Nun wal qalami wa ma yasturun <clears throat> ma anta bi ni'mati rabbika majnun. wa inna laka la ajran ghayra mamnun وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ wa Bunyi oh, jadi pendek. فَسَتُبْصِرُ Bi bi'ayyikumul maftun. Sampai akhir akhir ayat ya, tapi ini kita lagi nyari topiknya. Ini nun. Apa katanya terjemahnya nun itu? Kita lihat indeks Qur'annya e, di bawahnya itu. Kan ada 102. Ini lihat catatan nomor 14 oh, ke sana. Jadi nun ini hanya Allah yang Maha mengetahui ya. Ini. Nun demikian kalam dan apa yang mereka tulis. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-kali bukanlah orang gila. Keliru kalau ada yang menyatakan Muhammad gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putus. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Ini ya ayat tujuhnya sesungguhnya Tuhanmu Dialah Allah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Jelas kan ya? Baik. Nah, ini nggak usah tafsiran juga. Ini karena orang kafir itu menghina Rasulullah ya. Dibilang Nabi gila gitu. Enggak itu ya. Argumennya. Dasarnya. ya Dalilnya. Gitu. Memang saat Nabi menerima menerima wahyu itu saking beratnya kadang-kadang sampai pingsan. Ya, orang ngiranya Nabi lagi gila, bukan, lagi berat ya, sampai keringat keluar gitu. Menerima lagi menerima wahyu itu ada yang berat, ada yang tergantung surat yang turunnya ya. Kemudian topik berikutnya Nabi Muhammad tidak mampu mendatangkan manfaat atau madarat. Ini Nabi gitu loh. Ini manusia ada yang mengada-ngada, bisa ini, bisa itu. Nabi nih. Coba dilihat di surah ke-10 ya. Nah, dicatat Ibu, ya, catat, siapkan pulpen. Surat ke-10, surah Yunus. Ayat 49. Apa katanya ayat 49? Ini berapa banyak SMS Pak Hari, terima kasih. Sekarang saya nggak buta lagi. Iya kan dalam ayat Quran ada orang yang hidup tapi hatinya mati. dan bahaya. Lebih baik kita meninggal wafat jasad roh kita dari roh kan enggak ya jasadnya.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 Likulli ummatin ajal. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Apa kita lihat artinya? Katakanlah, aku tidak berkuasa. Ini Nabi kan? Katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku. Melainkan apa yang dikehendaki Allah. Jadi ini memberikan gambaran kalau ada orang yang diberi kelebihan itu memang ada gitu. Tapi belakangan orang banyak yang mengaku-ngaku. Saya pernah mendapatkan anak 10 tahun, tiba-tiba dia memiliki kelebihan Allah berikan memang. Jadi dia kata kata anak itu, eh, Pak maaf, <clears throat> hati-hati besok Bapak jangan ke sana. Kenapa? Karena begini, begini, begini. Ya kita kan boleh nggak percaya karena memang Nabi aja nggak tahu. Tapi ternyata memang dia diberikan kelebihan. Itu. Atau datang ke situ berobat. Hmm, bukan berobat karena memang anak itu juga nggak mau ditokohkan. Tiba-tiba kata anak itu, hmm, iya ini bu, uh, sakit anu, dikasih anu, ini coba nih minum kita, tapi dia tetap berlindung kepada Allah. Ada orang yang diberi kelebihan seperti itu. Ada. Tapi umumnya sekarang orang mengada-ngada gitu. Ada diakui gitu ya. Itulah yang di dalam kita dibilang ahli hikmah. Nah, tapi mencari yang betul-betul Allah berikan kelebihan itu susah. Karena orang yang mengaku saya diberi kelebihan padahal tidak gitu. Hanya ingin itu aja. Uh, apa ya? Hmm datang ke dukun kan seperti itu. Eh, penyakitnya tetap ya itu ya. Kita digerogoti terus, dibohongi terus. Nah, itu hati-hati. Orang yang diberi kelebihan ada, tapi tapi itu juga tidak boleh sombong dan tidak boleh dijual belikan dan tidak boleh uh, menjadi orang percaya kepada dia sepenuhnya. Dia hanya wasilah kan. Gitu. Katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku. Melainkan apa yang dikehendaki Allah. Nah, tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apa katanya ajal? Lihat kita 79. Oh, masa keruntuhannya. Kan kita lihat. Eh, si Anu ber, berkuasa sekian puluh tahun. Tapi ada masa tidak jayanya. Lagi jaya-jayanya iya. Gitu ya. Hitler itu atau siapa di Indonesia kan Pak Harto 30 sekian ada semua masa kejayaan ada juga masa keruntuhannya jadi tidak ada yang jaya tidak ada yang abadi semuanya manusia ini kecuali Allah ya nah apabila telah datang ajal mereka maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya ini ini sekali lagi belajar terjemah belajar terjemah dan belajar tematik ini saya hanya merangsang. Jadi tolong dimiliki bukunya. Ini baru eh, sekian topik ini baru sedikit saja. Tentang Nabi Muhammad ini banyak sampai empat halaman tuh. Masya Allah Robbi ya. Jadi mohon melek ya mata kita. Mata kita melotot tapi tidak pernah melihat. Membaca tapi tidak pernah tahu. Ya kita akui bahwa Al-Quran ini kan bukan bahasa kita. Bukan bahasa Indonesia bahasa Arab yang khusus bahasa Quran. Untuk memahaminya perlu ilmu, iya. Untuk mendetil kita perlu ilmu tafsir dan perlu perlu kita bertanya kepada ahli tafsir. Tapi untuk sementara awalan kita ngedeles baca Quran ya dari awal Fatihah terus setelah ngedeles baca Quran kita juga bertadarus kita juga mulai mencoba membaca melalui terjemah Departemen Agama. Susah lihat buku-buku tafsirnya gitu ya. Bertanya kepada ahli tafsir. Nah itu. Kalau kita tidak tahu bertanya kepada ahlinya. Pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu ya. Itu dulu indeks Quran. Kenapa sih kita harus mencintai Nabi, mencintai Rasulullah? Kan yang lalu sudah saya sampaikan tentang maulid ini. Ibu dan bapak bisa melihat di 40 masalah agama ditulis Kiai Haji Sirojudin Abbas. Di sana tentang maulid ada di jilid kedua. Nih, tentang maulid ya. Jadi kita jangan berantem melulu, kita harus tahu landasannya. Nah, saya sampaikan landasannya. Nah, silahkan nanti ibu dan bapak yang menyimpulkan. Sama seperti halnya di kampus kan begitu. Kalau kita lagi belajar di SD, ya Di madrasah. Tergantung kita sekolah-sekolah di mana gitu kan. Begitu. Kalau saya diajarin di kampung tuh dulu salat usolli pada subhi rakaat ini mustaqbil berarti adaan imaman atau adaan makmuman lillahi taala. Tapi yang belajar yang bukan di eh, satu di tempat lain nanti nggak pakai usoli. Di tempat satu pakai kunut, di tempat satu nggak pakai kunut. Kita eh, SD ya dasar itu ya penting. Dalam artian oh, sholatnya yang diajarkan ya satu, satu dulu gitu ya. Yang diyakini. Jadi kalau anak kecil diajarin ada yang kunut, ada yang enggak, ada yang usoli, ada yang jadi bingung dia. Nah, kalau sudah dewasa seperti kita sekarang ini, nah kita mulai membaca mana kenapa kunut, kenapa enggak, kenapa usoli, kenapa enggak. Itulah ya. Saya ingin memberikan gambaran ini loh eh dalilnya. Silahkan nanti eh, yang men menyimpulkan ibu dan bapak. Tentang maulid ini, itu ya di jilid kedua, ini masalah Nabi ini ya. Ada di halaman 177. Nih Pak Hartono kan sudah memiliki ya. 177. Kita lihat. Kenapa kita harus mengadakan maulid? Benar nggak sih maulid itu ada atau tidak? Nah ini. Nah di di buku ini ini cenderung membela bahwa maulid itu tidak wajib. Tidak ada tuntunannya. Jadi di, dilaksanakan selama itu baik sunnah. Nah ini di halaman 181-nya banyak ulama-ulama dalam lingkungan madhab syafi'i memfatwakan bahwa adalah sunnah hukumnya merayakan hari peringatan maulid nabi dan peringatan Isra dan Mi'raj. Merayakan hari maulid nabi itu boleh dengan amalan apa saja asal semuanya diniatkan untuk membesarkan dan untuk mengagungkan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi harus dijaga bahwa jangan ada dalam amalan perayaan murid itu sesuatu pekerjaan yang terlarang dalam agama. Seumpamanya merayakan maulid ini dengan berjudi, merayakan maulid dengan dansa dansi, merayakan maulid dengan nyanyi-nyanyi, musik-musik, merayakan maulid ini semalam suntuk, eh, bergaul bebas muda-mudi sehingga sholat subuhnya kesiangan dan diingatkan bahwa maulid ini sebaiknya membacakan sejarahnya sejarah Nabi itu diterjemahkan gitu. Ini membaca sejarah Nabi bagus bacanya tapi nggak ngerti isinya. Nah isinya yang terpenting agar sepulang dari maulid ini bisa bekal, dapat memotivasi. Ini bisa dibaca ya tentang maulid ini. Jadi ini tokoh ini Kiai Haji Sirajuddin Abbas ini mempertahankan tentang maulid Nabi. Banyak ya banyak kalau dibaca ini ceritanya lama, panjang. Nah, kita perlu tahu dulu Maulid Nabi ini ada di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau menjadi gubernur itu dari tahun 1137 sampai dengan 1193 Masehi. Ini saya ke toko buku lihat-lihat padahal ada di sejarah tapi karena ini buat mukti saya beli komik nih, komik Salahuddin Al-Ayyubi ini, penakluk Yerusalem. Di halaman 25 nih. Ini ya Putri nih untuk Putri bagus ini Putri Hanif nih. Peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Salah satu tradisi baru yang dibangun Salahuddin Al-Ayyubi sewaktu beliau menjadi gubernur Mesir adalah mengadakan acara peringatan hari kelahiran Rasulullah atau Maulid Nabi. Ada tujuan waktu itu pejuang-pejuang Islam sudah sudah tidak ruhnya kurang gitu loh, cintanya kurang. Nah ini tujuannya guna menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara murni. Itu tujuan awalnya. Jadi baca sejarah apa biar biar orang-orang itu punya semangat lagi, ruh jihadnya besar lagi gitu. Tapi belakangan baca sejarah, sejarahnya bahasa Arab tidak ngerti gitu loh. Nah makanya para penceramah itu di, sebaiknya diterjemahkan. Biar kita yang awam-awam ini ngerti, oh Nabi itu seperti ini perjuangannya, sejarahnya seperti itu. Nah, sejak itu acara maulid Nabi banyak dilakukan rakyat Mesir. Ini ini dasarnya ini nih. Jadi kalau dikatakan bid'ah, ya memang di zaman Nabi tidak ada. Di zaman, ini di zaman setelah tahun 1137 Masehi coba. Hmm, Rasulullah kan 620-an ke sana. Sejak itu acara maulid Nabi banyak dilakukan rakyat Mesir sejak dari istana sampai ke rakyat jelata. Beberapa tahun kemudian, tradisi tersebut menyebar ke Pakistan, ke India, ke Bangladesh, ke Malaysia dan Indonesia. Pantas di Arab itu tidak ada, gitu kan gitu. Bahkan baca berjanji apa tuh dilarang di sana. Nah, tradisi ini berlangsung sampai sekarang. Nah, Salahuddin ini dikenal sebagai pelopor mengadakan acara maulid Nabi. Itu ya, harus da tahu dasarnya. Nah, menurut A. Hasan, Persis, tokoh Persis yang beliau memang <clears throat> konsekuen ya dengan hadis-hadisnya kalau tidak mutawatir, tidak kuat nggak dipakai. Menurut beliau juga sama bahwa maulid itu tidak ada dasarnya, tidak ada hadisnya, tidak ada tidak ada hadisnya, tidak ada ayat Qur'annya, tidak ada dalilnya. Tetapi bagi orang yang mengadakan, selama tidak bertentangan, persilahkan. Tapi belakangan banyak seremonial, banyak trik-trik, banyak cara-cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Namun, kalau ibu membaca, ibu dan bapak membeli nanti ke toko buku, di ada judulnya Peringatan Maulid apa Bid'ah atau Sunnah. Ini fatwa-fatwa maulid ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim A'la Syekh. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'al. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Usaimin. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Ini Bapak Fauzi. Fauzan. Kemudian Laznah Ad-Daimah. Ini. Eh, bukunya tipis diterbitkan oleh PT uh, eh, oleh Atibian.